Setiap saat kita harus memperbaiki niat karena apa? Setiap saat setan juga menggoda kita. Cuman bedanya gitu. Bedanya apa? Setan tidak pernah lupa menggoda kita, tapi kita sering lupa menjaga niat kita. Setan tidak pernah tidur ngawal kita, kita sering lupa kita tidur. Eh, bedanya setan tuh kalau goda kita nggak pernah. Setan itu tidak diberi oleh Allah kesempatan untuk tidur. Jadi nggak ngerti nikmatnya tidur itu setan. Gitu. Di setiap hari hatinya panas, dan tidak mati itu melihat orang beribadah panas sehingga bersemangat untuk menghancurkannya, menghancurkannya, menghancurkannya terus itu setan. Dan setan saja nggak pernah tidur lah kalau kita masih sering tidur. Setan nggak pernah lupa lah kita sering lalai ini. Dan setan sudah berjanji di hadapan Allah nggak tanggung-tanggung ngerti la aqudanna ya Allah demi Allah ya Allah demi engkau la aqudanna. Sungguh-sungguh aku akan tongkrong ini. Akan tapi di saat kita menghadap kepada Allah lihat tongkrongan setan tidak berguna. Biarpun diberi Allah kekayaan melimpah ruah, menyelamatkan dia. Jadi Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Kadang diberi kekayaan sedikit saja sudah Ah, sudah lupa kepada Allah. Maksiatnya berkembang. Dulu gaji 600 memang pas-pasan. Eh tak tahu Allah kasih Allah lebih jadi sejuta 500. Eh lebihnya buat maksiat. Zina di sana, mabuk di sana, nasib tuh. Nasib buruk. nah untuk Nauzubillah. Diberi kenikmatan ternyata malah terjun masuk dalam kehinaan.